Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya ada titipan pertanyaan dari seorang kawan. Kawan saya ini punya uh, kayak jahitan gitu ya. Apa? Jahitan. Jahitan. Iya, baju. Jadi oh. dia nyetok baju. Lalu seorang kawan lain itu mengambil baju dari dia, menjualkan begitu bu ya. Nah, sudah beberapa kali mengambil, kebetulan bajunya itu laku, tetapi dia tidak membayarkan kepada kawan saya punya jahitan ini nah ketika kami mengingatkan dia hanya mengatakan e, bahwa yang namanya hutang perniagaan itu boleh ditunda padahal yang menjahit ini butuh modal itu bu ya mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketahuilah bahasanya utang piutang jangan main-main utang Orang itu harus amanat. Tanda orang mulia adalah dia itu amanat, menjalankan amanat. Kalau dalam pinjam meminjam, kita harus sesuai dengan waktu. Jika tidak ada perjanjian, umumnya ada. Umumnya. Dan kezaliman yang luar biasa itu tadi. Kalau memang wanita tersebut atau orang yang ngambil barang dari penjahit Kemudian jual sudah dapat duit tidak ngasih manusia paling domil, dolim paling jahat adalah manusia itu. Sudah ditolong masih saja kayak begitu. Lihat mau dikasih kebaikan apa orang kayak gitu. Hati-hati. Apalagi penjahit itu sendiri sudah butuh. Tidak butuh saja sudah dolim kurang ajar. Memang biasanya memang setannya, setannya menghalangi bayar utang itu lebih banyak daripada setan yang menghalangi orang untuk ngutangi. Setan bayar utang itu gede-gede itu macam-macam. Waduh, luar biasa. Nah, untuk bilang bayar utang tuh berat. Duit sisaku saja kadang masih ntar dulu. Sampai nyeksa orang yang minjemi duit bolak-balik, bolak-balik, telepon bolak-balik, katanya nanti-nanti. Padahal bukan tidak punya duit, makanya tidak ada hal neraka. Sampai di dunia pun boleh, di, boleh dihinakan. Sabda Nabi, Layyul wajid yuhillu irduhu wa ukubatahu. Orang seharusnya bayar utang, sementara dia punya duit, kok tidak segera bayar, dia boleh dihinakan di dunia. Ditakzir, Sampai dikatakan bisa disebut kejahatannya ini. Karena dia telah utang, tidak di antara ulama menafsir seperti itu. Karena apa? Dia rendah, nggak tahu diri. Sudah dipinjemin, tak tahunya apa? Biarpun bentuk dagangan, tidak perlu anda. Emang niaga boleh kapan saja. Loh, kapan saja tempat nanya apa? Lah kalau sudah yang minjemi butuh, ya segera dong dikasihkan. Kan dia juga pengen punya modal untuk berputar. Tapi kalau seenaknya menunjukkan dia adalah manusia yang tidak punya punya kebaikan. Biarpun dia puasa setiap malam ahli neraka dia itu. Biarpun dia setiap malam setiap, setiap hari puasa, setiap malam bangun malam karena dia nyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya. Hati-hati masalah urusan utang. Kecuali dia memang tidak punya duit, dia jual ke orang tak taunya nggak dibayari juga sama orang dan dia tidak punya duit untuk membayarnya. Kalau orang tidak mampu membayarnya karena kecelakaan dan sebagainya, hendaknya yang punya duit memaafkannya, memberikan tempo. Cuman ini namanya penyakit. Memang ada orang penyakit. Enak ngambil barang tapi ngentengin. Tidak pernah mau bayar. Dan cirinya biasanya, mohon maaf itu. Dia adalah paling rajin ibadah. Coba yuk. Tidak usah kaget, tidak usah kaget. Itu Imam jadi ngomong. Yang paling ngentengin urusan begitu biasanya justru yang paling rajin ibadah. Yang paling ustadznya. Yang paling ustadzahnya. Itu godaan, hati-hati. Karena setan tidak ingin dia masuk surga. Hati-hati. Makanya utang piutang hendaknya hitam di atas putih. Biarpun orang yang meminjami kepada anda tidak mau hitam di atas putih, anda yang pinjam tetap saya minta hitam di atas putih. Takut saya mati nanti sehingga ada tagihannya. Takut saya lupa. Takut, takut, takut. ida Idza tadayantum bidaini ila ajalin musam faktubuh. Takutlah hai orang yang punya utang. Catat kalau di dalam hatimu ada keinginan lari daripada mencatat sebetulnya anda ingin lari dari bayar hutang langsung tidak ditolong oleh Allah tapi kalau orang punya utang dengan semangat untuk bayar utang akan dimudahkan oleh Allah hati-hati semuanya jangan mikir sedekah bantu al-bahjah kalau masih punya tanggungan bayar zakat utang-utang yang harus dibayar jatuh tempo doa aja lah untuk al-bahjah kita tidak ingin ada orang nyumbang ke al-bahjah lalu masuk neraka ya yang masih punya tanggungan utang jatuh tempo. Kalau utang bisnis yang belum jatuh tempo itu lain cerita. Misalnya ibu punya utang jatuh tempo, sudah lah nggak usah bantu albahnya. Yang bantu biar yang lainnya. Ibu doain saja bapak doain. Semoga semuanya nggak punya utang. Cuman ada tanda orang nggak punya utang itu. Gampang sedekah. <laughs> Gampang bantu kepada kebaikan. Makanya kita selalu gembar-gembor. Jika anda belum bayar zakat, bohong anda bersedekah nggak akan dapatkan pahala dari Allah. Urusi zakatmu, beresi dulu zakatmu. Urusi utangmu. Nggak usah bilang kasihan Bu Yanung bangun pondok tuh, nggak bisa. Eh, kasihan pada dirimu sendiri. Yang punya utang belum bayar zakat, beresin zakatmu. Nggak, kita tidak terima. Kalau anda punya masalah utang, jangan sampai ada sebagian menyeru. Kalau kamu punya utang banyak, sedekahlah nanti akan dibayar oleh Allah utangmu. Eh, sedekahmu haram. Sedekah-sedekah bagaimana ini? Ha? Kalau anda punya utang, jatuh tempo, bayar utangmu. Sedekah dengan sedekah bayar utang. Dari mana? Oh, sedekahmu haram? Tidak bisa. Lalu bagaimana Buya saya sedekah? Sudahlah, sedekahmu adalah bayar utang sendiri pahalanya lebih gede daripada sedekah. Jauh lebih gede daripada sedekah. Makanya kalau masih mementingkan sedekah, hawa nafsu. Jangan khawatir ibu. Para bapak, fakir miskin di kiri kanan kita bukan harus anda yang menyelesaikan. Kita sering sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita kadang melihat orang fakir dan sebagainya. Kasihan, siapa lagi kalau bukan kita? Eh, hey, ente ini siapa? Tuhan tak? Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Allah menciptakan bencana untuk rahimnya. Bukan karena Allah tidak bisa membebaskan mereka. Bukan karena Allah tidak bisa mengayakan si fakir itu. Bukan. Sehingga kita tidak perlu jadi sok jadi pahlawan. Akan tapi Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Karena Allah ingin mengangkat orang yang sadar dari yang kaya. Bukan karena Allah nggak mampu. Karena kita dengan bahasa pahlawan. Siapa lagi kalau bukan kita ini? Siapa lagi? Hei, ente ini siapa? kok sombong bener nih siapa lagi sehingga kata siapa lagi tolong didengar kalau perlu dipotong ini anak-anakku ini sebarkan ini agar saudara-saudara kita yang sering bersedekah dan berbuat baik selamat masuk surga kami ingin semua yang berbuat baik selamat dengan cara yang benar kalau sudah sering mengucapkan kalimat siapa lagi itu nanti dia akan mencari rizki sudah tidak kenal Allah lagi halal haram gak peduli Modal haram yang penting saya bisa nolong. Sebetulnya bukan pengen disanjung Allah, tapi pengen disanjung oleh manusia. Lihat. Ya. Jangan katakan siapa lagi. Eh, Allah Maha Kuasa. Ini jangan sampai kita itu selalu berkata, siapa lagi kalau bukan kita? Allah. Ini adalah kalimat yang sombong luar biasa. Hei, kamu ini siapa? Kamu dapat duit dari Allah tuh. Bisa balik dibalik Allah jadi fat. Allah menciptakan orang fakir yatim di kiri kanan kita. Karena Allah ingin mengangkat yang hadir, yang sadar. Semoga kita termasuk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang perempuan, seandainya saya perempuan, naik motor bertiga antara kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar adalah suami dari daripada kakak saya. Kan gitu ya? Anda punya suami, Anda punya kakak perempuan. Kakak ipar adalah bukan mahram. Berjabatan tangan Anda tidak boleh berduaan tidak boleh, berdempetan pun juga tidak tidak diperkenankan hukumnya haram. Baik. Kemudian keponakan anak laki-laki dari kakak ipar. Anak anak laki-laki dari kakak ipar. Kok bulat? Kenapa ada anak kakak saya aja? Hah? Memangnya kakaknya tidak ada mati ya? Kenapa tulisannya kok anak laki-laki dari kakak ipar. Kenapa enggak anak laki-laki dari kakak saya? Kan lebih dekat. Sudahlah biar ini salah ketik saja deh. Bilang saja ponakan saya. Kalau keponakan dengan Anda adalah mahrum. Lihat. Kita masuk bab ikhtilat. Bercampurnya laki dengan perempuan bukan bab khulwah. Memang di sini tidak terjadi khulwah, tidak terjadi berduaan. Karena keponakan Anda adalah mahram. Anda seorang perempuan dengan keponakan adalah mah mahram. Mahram. Artinya di saat berduaan, Anda dengan ponakan Anda tidak tidak masalah. Keponakan yang sesungguhnya. Akan tapi ini bukan bab masalah berduaan. Bab namanya bab ikhtilat. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Kalau khalwah itu berduaan laki dengan perempuan adalah haram. Biarpun untuk mengajari Al-Quran. Apalagi suruh micit kiainya. Waduh kacau lagi. Jadi berduaan laki perempuan kan bukan mahram adalah haram. Yang ketiga adalah iblis, setan. Tetapi yang namanya ikhtilat bercampur, ikhtilat ada yang haram, ada yang tidak. Bercampurnya laki perempuan akan dikatakan haram. Mohon akan menjadi haram akan menjadi tidak haram menjadi tidak haram. Kumpulan laki perempuan tidak haram yang pertama. Jika semuanya sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Yang kedua, semuanya adalah orang yang sama-sama menjaga matanya. Biarpun pakai kerudung cadar tapi perhatikan, uh, oh, uh, oh, oh. Ini sama. Matanya menjaga. menjaga. Yang ketiga, yang diomongin kan pun benar biarpun pakai kopiah jumlah imamah sama yang pakai cadar ngomongin masalah jorok juga ha orang membangkitkan syahwat termasuk telepon kalau paling ngomong kotor omongan jadi tidak boleh omongan yang keempat adalah tempatnya harus terhormat dan mulia kalau tempatnya di situ adalah untuk lingkungan pemabu, orang-orang fasik yang nggak pantas. Yang kelima ini apa? Tidak dempet-dempetan. Makanya ziarah Wali Songo itu haram jadinya kalau dempet-dempetan itu. nggak usah ziarah, berdoa di rumah saja. Tuh jejel-jejelan laki perempuan, mau cari ridho Allah dapat dosa. Ingat jangan dipotong loh, bukan ziarah Wali Songo haram ya Dempet-dempetannya itu lebih jubelnya itu. Makanya kalau kita dengan beberapa wanita di saat berjubel dan sebagainya, selesai. Baik, ya. Nah ini boncengan motor bertiga pasti nempel. Sudah. Tidak usah ngaji, sudah Dengar radio saja, sudah Sudah nggak usah ngaji, dengar radio di rumah, insya Allah lebih terhormat, mulia. Allah akan memandang itu semuanya. Kita tidak bangga kalau jamaahnya melanggar Allah Subhanahu wa taala. Biarpun yang datang ribuan tapi semuanya bermaksiat enggak, enggak. Kita bangga dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai di sini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya.